السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصدق الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Sungguh begitu banyak yang Allah berikan kenikmatan kepada diri kita Khususnya di subuh ini Setelah kita mengatakan Alhamdulillahillazi Ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihi nusur Luar biasa Setelah Allah istirahatkan kita Kemudian kita dibangunkan kembali dengan segala macam kenikmatan Udara yang sejuk rezeki yang berlimpah insyaallah taala minal aminin Sungguh berbahagia sekali kita bertemu kembali dengan mimbar nurut salam yang sungguh sangat kita nanti-nantikan setiap saatnya. Dan juga saudara-saudara kami di studio, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya segar-segar ya. Alhamdulillah alamin. Sungguh berbahagia sekali kita pemirsa dan yang hadir di studio pada hari ini juga Bang Iwan, apa kabar? Wah, sudah lama ya. Sungguh berbahagia sekali karena kita mendapatkan seorang narasumber yang sungguh sangat sibuk yaitu Letnan Kolonel CAJ Dr. Andes Haji Muhammad Rizai. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah ya? wa syukurlah wabarakatuh Masih muda Ustaz kita ini. <laughs> Amin. Alhamdulillah. Uh, Ustaz judulnya pada pagi hari ini adalah hakikat kebenaran. Iya, hakikat kebenaran. Jadi judulnya kelihatannya pendek hakikat kebenaran. Tapi sabar dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Masya Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar. Ya Allah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Anda ingin bergabung bacaan Anda dinilai oleh dua, dewan hakim. dewan hakim ya. juga nanti mungkin akan menguraikan amwalukum wala auladukum an zikrillah Janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu sekalian dari mengingat Allah. Alhamdulillah pemirsa Anda masih beserta kami di mimbar Nur Salam dan juga saudara kami dari Majelis Zikir SD Nurul Salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. kita pengajian di pagi hari ini judul yang telah kami sampaikan tadi adalah hakikat kebenaran. Kebenaran adalah tentu saja penjabaran yang sangat luas. Apalagi hakikatnya. Sebenarnya apakah kebenaran itu yang yang hakiki, yang benar? Begitu kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Alustar Dr. Andes Haji Muhammad Ibai kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu taala anhu sahabati Rasulillah yajma'in. Para hadirin, para pirsawan, para pemirsa televisi Republik Indonesia, Bapak-bapak, Ustaz, rekan-rekan sekalian, Bapak Iwan, Bapak Ustaz sama. Ya, Ahmad Rifai hampir sama dengan nama saya, ya, <laughs> Muhammad Rifai. Ya. Kebenaran dijelaskan di dalam beberapa referensi, yaitu ma yang fa'u alana lam yat'aluk bimakani wal zamani. Kebenaran adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat kebenaran ini selalu memberikan manfaat. Tidak sesuatu, tidak setempat, tapi sifatnya universal. Misalnya kejujuran, amanah, keberanian, keikhlasan, kerelaan berkorban untuk kepentingan orang banyak. Ini kebenaran. Allah sendiri, Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam Asma'ul Husna menamakan Al-Haq yang maha benar. Sehingga ketika seorang petualang, seorang pengembara, yaitu Ibnu Batuta, ketika berkunjung ke kerajaan pada waktu kerajaan Samudra Pasai, menemui seorang Sultan Maliku Al-Dohir beliau telah berpetualang selama 25 tahun ditanya oleh Raja Malik ini, Sultan Malik ini. Ya Ibnu Batuta, apa yang Anda dapatkan selama merantau puluhan tahun itu? 25 tahun. 25 tahun. Ibnu Batuta menjawab, Al-Hakku hayatun wajumu mautun. Kebenaran itu artinya adalah hakikatnya kelangsungan kehidupan Sedangkan kedoliman, kesesatan itu adalah kematian. Bapak-bapak hadirin ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Disinilah kita menyaksikan banyak sekali di dalam kehidupan kita baik secara keseharian di rumah tangga maupun di masyarakat. Ketika seseorang tersebut setiap saat waktunya itu berani dan sering menegakkan nilai-nilai kebenaran walaupun usianya pendek tetapi akan tetap dikenang sepanjang masa contoh Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin beliau hanya usia 37 tahun atau 36 tahun tapi sampai sekarang kita kenang Imam Syafi'i 54 tahun dan panglima besar Sudirman usianya hanya 34 tahun kita bangsa Indonesia sampai detik ini merasa berhutang budi kepada Panglima Besar Sudirman Solikin beliau hanya usia 37 tahun atau 36 tahun tapi sampai sekarang kita kenal Imam Syafi'i 54 tahun dan panglima besar Sudirman usianya hanya 34 tahun. Kita bangsa Indonesia sampai detik ini merasa berhutang budi kepada panglima besar Sudirman. Padahal usianya 34 tahun. Karena apa? Di dalam kehidupan beliau ini diisi dengan nilai-nilai kebenaran. Ketulusannya di dalam perjuangkan negara, bangsa dan negara ketika presiden pertama Bung Karno dengan Bung Hatta tertangkap oleh Belanda di di di ditahan di Bui, di Bui, di Bui, di Bengkulu ya, di Bengkulu hmm. ya, sampai di oh, sana. Itu Pak Firman membiayai peperangannya dengan memohon meminta kepada istrinya beliau yaitu Ibu Alfia. Bu, sekarang ini bangsa dan negara kita dalam keadaan korek tidak menentu karena pimpinan negara sudah ditahan Belanda apa dilakukan oleh Ibu Asia Ibu Jerman dilepas Bu antingnya antingnya kalungnya tering-tering antik disumbangkan untuk biaya perjuangan Pak Jerman Bapak Pak Jerman sendiri pada waktu itu paru-parunya tiga sebelah sakit ya? sakit ditanggung Nih. inilah sehingga ketika Ibnu Batuta mengatakan pada Sultan Sultan di Samudra Pase itu Al-Haku Hayatun Wadumun Mautun Hakikatnya kebenaran itu adalah kelangsungan kehidupan Sehingga di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 154 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat janganlah kau mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati coba orang yang berjuang di jalan kebenaran di jalan Allah ketika meninggal dunia dia tidak mati bal ahya'u walakin la tas'urun akan tetapi dia itu juga hidup hanya kamu sekarang tidak mengetahuinya para pahlawan jasadnya ya, memang mati jasadnya mati mm -hmm tapi masih diberi oleh Allah kesempatan menyaksikan di dunia sehingga di dalam kitab Fakul Mu'in orang-orang yang mati syahid itu menyaksikan menyaksikan yang menyaksikan surganya yang nanti akan ditempati dan dia menyaksikan kita-kita ini syahidun gitu menyaksikan nah ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mati pun dia masih diberikan kehidupan masih menerima rezeki ini hakikat daripada kebenaran. Sebaliknya, kedoliman yang disebut wadu usain bihwari mahalihi meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya ketidakjujuran ya, ketidakjujuran berpusta, ya, berbohong memfitnah memfitnah itu hakikatnya adalah kematian orang yang ses, orang yang kesehariannya selalu berbuat dosa mungkin berjudi, mungkin berbohong, mungkin bersinah. Dia hakikatnya adalah menggali lubang kuburnya sendiri. Berapa banyak tidak bisa sebutkan, mulai tingkat bupati, wali kota sampai orang-orang yang pandai cerdas pun ketika melakukan dia telah membunuh dirinya sendiri minimal dia dibui, minimal dia dikerangkengkan. Telah membunuh dirinya sendiri. Inilah sehingga kebenaran itu hakikatnya ada kelangsungan kehidupan dan kemak dan kedoliman kesesatan hakikatnya adalah kematian untuk itu harapan kita semua dalam majelis Nur Salam ini mari kita dalam keseharian kita tidak tidak bosan-bosannya menegakkan suatu nilai-nilai kebenaran karena kebenaran ini sifatnya adalah universal jujur di Amerika bagus di Indonesia bagus, di Italia bagus. Tidak dibatasi oleh waktu. Malam jujur ikhlas, malam hari baik, pagi hari baik karena nilai-nilai kebenaran ini adalah selalu memberikan manfaat bagi pribadi maupun orang banyak. Nah, kadang-kadang nah, malam baik, ya siang nggak baik, nah sore baik lagi. Nah, Nah, kalau soalnya ketemu ustadz gitu ya. Nah. Malamnya nggak baik lagi <laughs> acak-acakan aneh kara agama ya. tadi. Ah. Inilah yang sering kita dapatkan di sekitar kita. Iya, iya, iya. Kehidupan yang tidak istiqomah. Karena apa? Orang selalu dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan. Iya, iya. Malam hari jujur karena hmm. tidak ada gangguan. Iya. Paginya nggak jujur karena kalau jujur nggak dapat amplop itu <laughs> rada-rada jujur nah begitu ini iya, nah, iya, iya keinginan keinginan agama kita Islam dalam hal ini adalah mengendaki umatnya itu selamat dunia dan akhirat. Maka dalam untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat inilah perlu nilai nilai kebaikan-kebaikan itu, nilai nilai kebenaran-kebenaran ditanamkan kepada diri kita pribadi dan orang lain. Ya, ya, ya dan mengerti bahwasanya hakikat e, kebenaran itu ada sebenarnya ada pada diri kita sendiri ya. Ada betul. Nah, betul. Kalau kita benar ya walaupun kita umur pendek bahkan sudah meninggal kayaknya hidup gitu ya iya. dikatakan ya. masih hidup. Ya. Tapi kalau dia bobrok segala macam walaupun dia hidup umurnya panjang ya seperti bangkai jalan ya. Satu iya. itu pak. Nah. Ketika ketika seorang itu hanya mewariskan kejelekan-kejelekan. Hmm. Dia di, ketika teman-temannya atau kita ingat yang muncul dari kita adalah mungkin kutukan. Ya, ya, Alhamdulillah ya. bapak itu sudah meninggal dunia. <laughs> Alhamdulillah ibu itu sudah meninggal dunia. Ya, Alhamdulillah ya. masya Allah pikirnya itu. <laughs> Amit amit. Amit amit. Ya. Nah, sifat kikir ini termasuk sifat kedoliman. Orang kikir hidupnya di dunia itu sudah seperti orang yang mati. Hmm, tuh bu, awas hati-hati. Kikir itu pelit termasuk ya kan. Saudara kandungnya. Saudara kandung baru <laughs> ngeri juga nih. Pikir <laughs> medit. <laughs> Lihat. Uh. Jangankan yang wajib pak, ya. untuk yang sunat suka pun saudara dia tidak akan mau. Ya, Kenapa? Ya. Ini ada cerita, cerita hmm. yang mau saya saksikan. Ada ibu-ibu yang sayur, bapak sayur kan, bu, kenapa nggak lewat sana? Aduh pak, bu, pak, amit-amit nanti kalau dibeli ibu itu dia beli tahu minta, minta tambah kangkung dia beli, beli tempe minta tambah kubis rugi lebih baik kalau jalan lain ke salah ya Allah sudah pikir tomak lagi nah orang-orang yang di dalam kesehariannya tidak diisi dengan dunia kebenaran dia telah menutup kehidupannya sebenarnya dia mati dan keadaan hidup. Ya Allah, ini. Hmm. dia menutup diri diri sendiri ya. Iya. Berkah keberkahannya ditutup sama dia. Iya. Karena rezekinya juga ditutup ya. Ya Allah. Tidak hanya rezekinya tutup, mungkin juga kesehatannya. Kesehatannya. Ya. Pergaulannya juga. Ini. Tapi begini, iya. ya. Kadang-kadang nih bukan ngalah ibu-ibu nih, bapak basan iya. juga ya. nih. Kalau di toko-toko, di mall, di supermarket pasti Bang Iwan tahu nih. Itu kalau apa-apa malah berapa duit tuh berapa duit yang lima puluh ribu wah murah tuh kemarin kemarin aja udah enam puluh dibilang murah tapi kalau giliran tukang sayur yang lewat bu bawang berapa nih lima ribu ya bukan bukan udah turun kemarin saya baca di koran turun ya Allah yang untungnya dikit empat empat empat empat terus ya Allah udah gitu udah udah bu ya udah besok ya lah besok utang nah. wa ya Allah inilah yang disebut wada usai diberi ya. mahalihi ya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan termasuk kedoliman kedoliman sesat ya Allah. dan kita akan dihukum oleh Allah ini akan dihukum oleh Allah main-main tuh ya iya jadi dalam hidup ini memang untuk untuk benar itu harus dilatih nah sebelum kita masuk di lanjut ya saya ingin hmm. mengingatkan di dalam Al-Quran itu ada kata-kata Al-Hasan al Ya. Itu terjemahan daripada kata-kata baik. Kebaikan adalah ma yang fa'u alanas ta'aluf dimakan wa zamani. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tetapi dibatasi waktu dan tempat. Hmm. Sesuatu sesetempat seperti kita pakai sekarang pengajian, ibu-ibu pakai busana muslim. Ini baik untuk pengajian, tapi tidak baik untuk renang cepek-cepek, Cepek-cepek Karena apa? Baju kita ini hanya baik untuk pengajian. pengajian. Nah inilah baik bukan sampai benar. Hmm. Jadi baik itu belum tentu benar, tapi benar itu mesti baik. Jadi tingkatan baik ini dibawa pasien dari kebenaran. Nah, ini karena kebaikan itu sangat dibatasi oleh waktu dan tempat. tempat ya. Nih. Kemudian yang perlu kita kita di dalam menegakkan kebenaran ini harus diperhitungkan tempat dan waktunya. Kalau walaupun itu benar, tadi dikatakan kebenaran itu adalah universal, tetapi ketika menyampaikan kebenaran harus dipertimbangkan waktu dan tempatnya. Misalnya, larangan berzina itu benar, tidak tidak boleh tidak berzina itu dilarang berzina itu benar. Tapi ketika di tempat-tempat orang-orang nakal terus kita dengan gagah perkasa mengatakan wala takrobu zina jangan dekati zina kita dikeroyok iya iya iya wah apa ini datang-datang melarang judi lagu ini lah menyampaikan kebenaran ini harus disesuaikan juga dengan waktu dan situasi dan kondisinya itu yang namanya arif dan bijaksana ada metodenya ya, ya. sehingga kebenaran pun itu jenis pak sehingga kebenaran pun kalau disampaikan dengan secara arif dan bijaksana tidak akan timbul fitnah. Ya Allah. Nah disitulah Rasulullah saw Alaihi Wasallam memberikan batasan-batasan siapa yang boleh menegakkan kebenaran dengan kekuatan, siapa yang boleh menegakkan kebenaran dengan argumentasi, dan siapa yang boleh hanya diam saja. Di situ Rasulullah di dalam di dalam karena sahih ya, dijelaskan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kamu sekalian melihat suatu kemungkaran, ubah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Ini kapasitas penguasa. Hmm. Kita ustadz-ustadz begitu, wah gitu preman, Ya. <laughs> nah, wa ilam yastati apabila kamu sekalian tidak memiliki kekuasaan kekuatan, nih maka dengan lisanmu. Nah ini untuk para ustadz, para cendekiawan adu argumentasi. Hmm. Buas tulisan di koran-koran bahwa ini tidak benar dan sebagainya. Ini kapasitas ini. Wa ilam yastati kekuasaan tidak punya, argumentasi juga tidak punya karena memang bukan seorang yang pandai. Ya sudah diam saja, maka fabiqobi maka jangan kamu setuju dengan perbuatan-perbuatan dosa tadi dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar tadi hmm. menolak hati kita menolak Nah, tetapi Rasul mengatakan zalika aful iman yang menolak saja tidak mau berargumentasi, tidak mau berkuasaan. ini selemah-lemahnya iman. Hmm. Artinya umat Islam yang ideal, umat Islam yang baik harus berani menolak segala bentuk kemungkaran atau maksiat itu dengan kekuasaannya atau dengan argumentasinya. Dan diam saja, hmm. karena nanti kalau suatu bukan bisa didiamkan, menjalan-jalan dosanya. Ya, ya, ya. Hmm. Tapi berarti ya. Eh, diam itu bisa jadi dia nggak tahu ilmunya. Ya kan? Ya. Bisa jadi dia tidak ada kekuasaan, tidak mendapat suatu kekuasaan karena dia tidak ada ilmunya juga. Ya. Untuk menuntut ilmu menjadi seorang penguasa atau menjadi seorang yang uh, eh, namanya bermanfaat di masyarakat gitu ya. Uh, jadi dia diam aja juga itu selemah lemahnya iman artinya iya. ya. dia ya nggak boleh seperti itu ya nggak boleh nggak boleh sebetulnya nah, ya untuk supaya nggak lemah imannya ya masih taklim seperti ini yeah. ada pengajian begini benar, sehingga benar. ketika ada kerusakan-kerusakan kemungkaran hmm. itu bisa memberikan nasihat pada orang tersebut yeah, yeah, iya. bisa yeah. bisa maka tidak boleh kita kita kita kita puas dengan kebodohan mm -hmm. hmm. diam bodoh terus tidak lagi bodoh terus mati pun bodoh terus ya. <laughs> itu kan susah ini ya mati bodoh ya. Iya kan Nabi udah bilang katanya yang penting diam nggak apa-apa deh, yang selemah lemahnya iman nggak apa-apa deh, tapi kan nggak bener ya. Yeah. Selemah lemahnya iman oh. di ah. dalam kitab itu dunia itu masuk neraka itu. Ya Allah. Masuk neraka. Jadi ketika ada kemungkaran itu kita harus berani menyampaikan Pak, tolong Pak ini nggak bener Pak. Pak ini tidak benar ya. Hmm. Nah, seperti itu kalau ah, seperti anak kepada anak kita. Yang disebut-sebut mungkar itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung destruktif, kerusakan. kerusakan. Kalau maksiat segala perbuatan yang mengandung dosa. Maka redaksi Rasulullah itu luar biasa. Man ro'a mingku mungkaron Apabila kamu melihat dengan mata kepalamu kemungkaran suatu perbuatan yang mengambil kerusakan anak kecil mecahi mecahi kaca anak kecil merobek di duit itu kemungkaran ya. ada kerusakan nah wajib orang tuanya dengan kekuasaannya melarang mengapa Rasulullah tidak mengatakan marro'ah mingkum maksiatan mengapa jika kamu sekalian melihat kemaksiat nah maksiat itu hanya diperuntukkan pada perbuatan yang dosa yaitu orang yang sudah balik Dosa iya, iya. itu berlaku orang yang sudah balik. Mm-hmm. Sudah cukup umur, tetapi anak-anak kalau membuatkan membuatkan suatu kerusakan ini bukan bukan disebut dosa, tetapi kemungkaran. Nah, nah kemungkaran lebih luas. Nah, disitulah sholat kata-kata yang yang dipakai untuk di dalam Al-Quran yaitu inna solata dan faksya'i wal mungkar sesungguhnya solat ini mampu mencegah pada pelaku-pelaku yang sering ber, ber, berbuat kefasikan dan kemungkaran fasik artinya seling seling berbuat dosa untuk dirinya sendiri ya baik baik tambah asik nah. aja nih ya Wah oh, ibu sampai bengang ini Soalnya <laughs> kebenaran ini ternyata sehari-harian kita kerjain ya Masya Allah kita sabar dulu, nanti ada juga tanya jawabnya ada juga. Kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, Anda masih beserta kami di Mimbar Nur Salam. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz kita mengenai hakikat daripada kebenaran-kebenaran yang pada hakikatnya adalah yang kita kita alami di keseharian hidup kita. Apakah di dalam keluarga, masyarakat, dan e, eh, sebagainya dan sebagainya. Begitu luas. Oleh karenanya kita dengarkan masih lanjutan dari keterangan yang tadi uh, eh, Al Hasan At Taib. Ya, Hasan At Tayyib. Ibu-ibu para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah dan para pisawan di manapun berada. Jadi di dalam ajaran Islam sering kita menemukan antara kebenaran dan kebaikan Nah, kalau kebenaran itu sifatnya universal, seluruh bangsa menilai bahkan Konghucu sendiri, Konghucu ya, seorang filosof Cina mengatakan kebenaran itu adalah seperti mata uang yang dimana saja berlaku, dimana saja laku. Dan kejujuran, keikhlasan itu nilai-nilai kebenaran ini adalah sangat memberikan manfaat bagi setiap orang maupun kelompok. Sedangkan kebaikan atau yib, sendiri Al-Hasan ya, itu memang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tetapi hanya sesewaktu dan sesetempat dibatasi waktu dan tempat sehingga kebaikan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain masyarakat yang satu dengan yang lain itu tidak tidak bisa tidak tidak sama tidak ya. tidak bisa tidak bisa sama hmm. orang di Papua pakai koteka sudah bisa baik itu kata dia ya. kata dia hmm. dibawa ke Jakarta ibu-ibu lari semua ya. <laughs> lari ya, itu. itu pernah tahun 90 tahun 90 itu ibu Tim Soeharto itu mengirim sekitar 10 ribu pakaian pakaian untuk anak-anak Papua. Waktu itu saya ikut ikut memasangkan ya selanya masangin iya oh, oh. ngato yang apa itu masang celana ya masang celana makein ini ya ini setelah ditinggal oleh rombongan ibu tin waktu itu dibuka lagi, dibuka lagi. jadi nilai kebaikan celana dan baju itu di Jawa mungkin bagus tetapi di daerah sana nggak bagus inilah sesetempat dan sesewaktu jadi terbatas sama tempat dan waktu ya ya, ya. baik baik iya. ya. baik ini kelihatannya ibu-ibu ada yang ada yang nggak sabar mau nanya nih ya silakan, uh, silakan yang di atas dulu deh Pak Iwan silakan Pak Iwan ya saya ingin uh, mungkin kita perlu menegaskan kembali bahwa uh, masalah hak kebenaran ini mungkin dimensinya lebih bersifat religius. Hmm. Ya. Nah, sementara sementara itu yang baik ini sifatnya dimensinya sosial. Sosial. Sehingga tidak selamanya yang bersifat sosial ini uh, pasti uh, bisa diterima. Kemudian juga uh, yang memprihatinkan kan begini nih Ustaz. Hmm. Uh, di dalam menyampaikan yang hak itu kadang-kadang juga tidak benar walaupun ya. yang hak itu pasti benar ya, nah, ini bagaimana ya, ya, ya, ya. ini Kenapa kebenaran jadi disampaikan dengan tidak benar akhirnya jadi fitnah? Ini sering kita dapat karena tidak bijaksananya seseorang hmm. tersebut menyampaikan kebenaran tersebut. Bapak ibu-ibu di dalam rumah tangga misalnya. Ibu itu menasihati anak. Enggak sih ke anak. Ini benar ini, baik. Tapi ketika anak itu sedang makan, ya, sedang makan, sedang istirahat, waktunya istirahat terus ibu ibu ngomel. Di istilahnya itu dinasehati. Akhirnya nasihat itu diterima seorang anak yang sesuatu yang sesuatu bukan yang enak tapi sesuatu yang merupakan derita akhirnya hmm. dia ngelawan nah dipilih waktu yang baik ya, ya, yang, pas, yang ya. baik kepada bapak-bapak juga begitu bapak Bapaknya baru pulang dari kantor hmm. Naruh sepatu Sembarangan Ibu bersiam Langsung marah-marah Loh Nongeng, nongeng, nah, nongeng iya. oh. Tunggu nah. nah. Tunggu, tidak cari waktu yang tepat Apa apa sebaiknya di, di, ditaruh saja iya, tempat iya, lain Kita sendiri yang mengalah Kalau pada waktu itu sudah payah-payah Dijak perang hmm. Nah sudah akan terjadi kalau sudah orang nggak sabar itu ya sudah. Ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk menyampaikan kebenaran diperlukan dengan cara yang benar. Apa yang benar? Dicari waktunya tepat, caranya tepat. Sehingga Rasulullah mengatakan bil mauidatil hasanah. Hmm. Bil hikmati dengan cara hikmah. lah seorang guru seorang guru menasihati muridnya seperti seperti Lukman Hakim menasihati hmm. putranya itu sabarnya masuk Allah bukan langsung ditempelengi tidak tetapi dikumpulkan biji kuat biji semangka itu setiap nasihatnya di, di, di, dikumpulkan sampai satu karung nggak sadar sadar wow. panggil anaknya ya bunaya wahai anakku kamu nggak sadar kah Bapak menasihatmu sudah satu karung ini biji baju. Coba kamu hitung. <laughs> Coba. hitung anaknya sambil menghitung itu nangis anaknya itu. Masya Allah bapak saya sabarnya 80 ribu kali menasihati anaknya baru sadar itu anaknya. Kita ya saya sendiri, wuh, gak sabar. Ya. ya. akhirnya tidak banyak menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya, ya, ya, ya. Jadi tolong diperhatikan caranya bagaimana dengan lemah lembut, bil maudul khasana, terus dengan pilih waktu yang tepat kemudian cari cari ya suasana yang enak insya Allah akan lebih banyak berhasilnya daripada memang ini benar nasihat itu tapi dengan cara yang membentak-bentak dan sebagainya iya iya itu ya gitu memang ya, ya. baik ibu-ibu di sebelah sini barangkali ya udah nulis-nulis tuh eh, saya bertanya silakan oh, tengah tengah silakan tengah namanya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ernawati dari Masjid Al Furqon yang di Srengseng Kebun Jeruk eh, Jakarta Barat. Baiklah, yang akan tanya eh, saya tanyakan sekarang ini kita lihat ponenema eh, ponenema yang terjadi di negara kita sekarang ini. Hmm. Kita udah bingung mana yang benar, mana yang salah. Pejabat-pejabat kita, terus pemimpin-pemimpin kita begitu ingin menonjolkan kebenaran masing-masing. Padahal mereka tahu yang mereka katakan kadang-kadang itu salah, tapi mereka ngotot dan ingin apa keinginannya itu yang benar. Ya. Terus yang kedua, bagaimana kiat-kiat atau faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran itu biar terwujud dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja dijawab. Tadi pertanyaannya banyak. Artinya semuanya macam-macam yang kita tonton itu ya, ya, merasa dirinya paling benar. Kalau merasa dirinya paling benar berarti orang lain tidak benar ya. gitu. Ya ada, ada dua pertanyaan tadi. Ini ya. ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesuatu kejadian yang kita amati sekarang ini ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa hmm. jadi begini? Itu adalah dampak akibat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya. Apa perbuatan sebelumnya? Mohon maaf ini, saya masih jadi dosen di lembaga administrasi negara ya. Itu saya amati silabus kurikulum untuk seseorang ingin menjadi sarjana S1 sarjana S1 menempuh 160 SKS satuan kredit semester pelajaran agama hanya diajarkan dua semester. Hmm. Jadi kalau di persentase dua semester ini dari dari 160 hanya 1,25 persen. 98,75 persen itu pelajaran umum yang tidak kenal takwa Allah, tidak kenal bagaimana kebenaran-kebenaran itu tidak ada dikenalkan. Bagaimana matematika ada kebenaran di sana? Bagaimana biologi di sana kan hak dan kewajiban tidak ada. Nah, itu tidak kenyataannya. Nah, hasil input hasil dari output pendidikan ini itu membuatkan orang-orang yang tadi itu ya, memang tidak kenal dan tidak akan kenal kebenaran karena apa diterima itu pelajaran itu hanya diterima 1,22 persen yang lainnya tidak menjelaskan tentang kebenaran inilah yang akhirnya di Indonesia yang sudah merdeka seperti ini panennya adalah panen masa Allah demonstrasi hmm. an anarkis dan sebagainya pandai menghujat dan sebagainya ini panennya itu karena apa dari sistem pendidikan yang telah kita laksanakan ini kurang mengedepankan nilai-nilai agama di dalam sekolah satu ketika saya melakukan penelitian di kota di Jawa Timur itu ada 23 SMU setelah diteliti perbandingan agama dengan pelajaran, pelajaran umum satu minggu satu dibanding dua puluh satu untuk pelajaran agama dua puluh untuk pelajaran umum akhirnya anak-anak lulusan SMU jangan diharapkan jadi jadi anak yang ah, takwa Allah juga oh. juga juga perguruan tinggi maka dari ini untuk mengatasi solusinya kita ini di dalam rumah tangga kita mencari jalan keluar menambah pelajaran agama kepada putra putri kita daripada jadi anak yang nanti ngelawan kepada kita Nah ini ini mengapa seperti itu itulah dampak dari kritik pendidikan. Belum lagi maaf ini kalau dulu segala maksiat itu dibatasi teritorial, daratan, lautan, tetapi sekarang dengan temukan internet, transformasi informasi seperti itu, udara ini media medianya udara. Jadi jadi maksiat yang ada di Jerman, masa ada di Amerika, di Jepang itu bisa diakses di Indonesia. Itulah yang hanya putra-putri kita yang kita bekali keimanan dan ketakwaan itulah yang bisa membentengi. dengan dikira di dalam kamar kita nggak bermaksiat. Ya. Buka situs-situs yang mengerikan. Nah ini yang kita harapkan kita semuanya jangan lupakan pendidikan apakah itu non formal, informal, menambah pendidikan agama. Kita harapkan untuk pendidikan umum, sekolah-sekolah umum untuk kurang daripada jam pelajaran kita harapkan kita tambah sendiri dengan dibentuk TPA itu dan sebagainya ibu-ibu sendiri sekarang menambah seperti ini nah inilah yang kita harapkan Ya, ya. Jadi tidak awam terus itu bu. Itu termasuk ini dok ya kehadiran ibu-ibu kita semuanya di majelis ini juga termasuk doa zikir juga ya? Ya termasuk. Oh. Jadi gini pak. Jadi doa sendiri ya hmm. doa sendiri untuk mengubah akhlak anak ya. selain pendidikan itu doa orang tua. Allah Saya ketika di pesantren, iya, ketika di pesantren saya temui kiai saya, yai kok puasa terus Yai? Iya, masih banyak anak-anak santri-santri yang bodoh. Jadi para kiai dulu itu berpuasa untuk santrinya. Bangun malah menangis mendoakan santri-santrinya. Berarti kita harapkan para ustadz, para kiai sekarang itu ya juga begitu. Sehingga ya, pesantren ya. ya. itu membuahkan anak-anak yang santri-santri yang bisa diharapkan untuk bangsa dan negara. Nah ibu-ibu juga tangiskan putra-putri kita. Ya Allah, ya Allah. si bulan ini ya Allah kirim al-fatihah. Ya kirim al-fatihah kalau di dalam beberapa saya dapat ijazah dari para ulama itu ketika memberi kiriman Al-Fatihah itu pada kata iya karena budiwa iya karena stain yang artinya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kamu menolong itu kita getarkan hati kita Allah. sambil mohon ya Allah iya karena budiwa iya karena stain ya Allah saya mohon minta tolong ya Allah kepada kepadamu ya Allah anak saya ini agar keselamatan dunia akhiratnya Allah, itu. Ya. Jadi itu seperti itu. Doa termasuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Apalagi doanya seorang ibu dengan tulus ikhlas sambil berlinakan air mata. Tidak ada tabir. Tidak ada tabir itu ya sudah angin. Nah, ibu-ibu juga ketika dampak dari doa ibu itu diterima oleh Allah akan mendapatkan misalnya ibu-ibu bangun malam menemukan putrinya anaknya sedang tahajud itu sudah oh, berita yang kita yang kita alami mendidik anak itu sudah terbayar semuanya. Ya. Lebih-lebih ya. putri kita berdoa, anak kita berdoa, Ya Allah, mudahkan rezeki buat orang tua kami, Ya Allah, Bukan kusul khotimah, Ya Allah. Kita dengar anak anak kita yang membaca itu. Nangis, Bu. Udah. Andai kata kita punya uang satu miliar, pun kasihkan. Kalau nggak punya, nggak punya nggak ya usah. Iya, <laughs> emang itu. ya, ya eh, baru mendengarkan saja terharu ya kita bayangin di malam hari kita malam hari terbangun jam 3 kita ambil wudhu kita berdoa kita nangis kita lihat anak kita tidur pulas ya kita tiup ubun-ubunnya kita kasih minum kita bacakan suratul fatihah ya Allah titipan dari Allah subhanahu wa taala juga jadi artinya masih ada peluang tadi Pak masih ada. masih ada peluang doa kita. Ya. Karena yakin bahwasanya doa, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu ya. wa taala. Ya Ibu ya. Ibu apa tadi tuh? Ibu Erna. Ibu Erna, ya alhamdulillah bagus sekali pertanyaan. Silakan Ibu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmiar Niko dari Masjid Majelis Taklim Al Furqon. Al Furqon. Uh, eh, Serengseng Kebun Jeruk ya. Saya mau bertanya Ustaz, Ya. hakikat kebenaran apa saja yang paling mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. menurut Al-Quran dan hadis. Ya. Terima kasih. Ya, oh, ya. asik ini pertanyaan. Hmm. Langsung jawab, Pak. Ya, silakan. Ya. Hakikat kebenaran apa saja yang mudah diamalkan, jadi kebenaran ini semuanya berat diamalkan. Sampai Rasul mengatakan kulil hakku wal kalamuron. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Artinya kebenaran ini kebenaran ini melakukannya melakukan suatu mujahadah perjuangan jujur Masya Allah bu zaman sekarang dijujur orang sekarang tidak jujur ini jujur ini karena mengurangi mengurangi kepentingan orang Pak jujur Pak gak bisa kaya saya loh coba <laughs> ini jadi semua nilai kebenaran itulah sehingga dijamin oleh Allah Allah sendiri menamakan diri, dirinya al-haq maha, maha benar ini jalan yang sangat menanjak kejujuran, keikhlasan, masya Allah ikhlas ini. Saya itu ikhlas kemarin nyumbang sepuluh ribu loh. Kalau cita kita juga nggak ikhlas lagi. Ya. <laughs> Jadi tidak ada yang ringan nilai nilai semuanya melakukan perjuangan dari situlah seseorang untuk menjadi benar melalui proses pembiasaan sehingga Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin proses untuk jadi baik itu dibiasakan sejak kecil setelah terbiasa akhirnya kebiasaan itu menjadi akhlak jadi akhlak itu perbuatan-perbuatan baik yang melakukannya tanpa proses pemikiran terantuk kakinya langsung innalillahi wa inna rajiun berbangkis alhamdulillah ini akhlak kalau terantuk kakinya dengan batu terus baca apa ya <laughs> mikir oh innalillahi rajiun ini bukan akhlak masih dipikir-pikir nah disinilah perbahayanya pembiasaan ini sesuatu perbuatan dosa pertama kali seseorang berbuat dosa itu nuraninya melawan malu tetapi kalau sudah terbiasa akan terbiasa dosa itu terasa tidak jadi dosa malah jadi sahabat ya menjadi sahabat <laughs> ini terapi ini diterapkan kepada anak, kecil ini ini, ini ini ini fakta terapi ini ya jadi anak kecil anak-anak yang masih usia usia 10 tahun atau lima tahun itu megang balpoin dengan penghapus nak kalau bapak angkat balpoin kamu sebut penghapus perjanjiannya kalau bapak angkat penghapus kamu sebut balpoin satu kali dua kali keliru ini apa balpoin balpoin anak nyebut balpoin nah kan tadi perjanjiannya harus penghapus kamu sebut menghapus, satu kali dua kali keliru, tapi lama-lama ini apa? Penghapus, ini apa? Bapoin. Jadi orang berbuat salah, iya. itu kalau sudah terbiasa tidak merasa salah lagi walaupun ini bapoin disebut penghapus akan jadi penghapus. Inilah fungsinya seorang ibu, ibu, ya. Fungsinya seorang ibu ini membiasakan putra-putrinya untuk berbuat baik gitu. Walaupun dia nggak ngerti pada iya, awalnya. Iya. Baik uh, pemirsa maupun eh, ibu-ibu, uh, bapak-bapak rupanya waktu juga ya yang memisahkan kita. Hmm. Memang asik membicarakan masalah ini, tapi waktu juga kita hanya satu jam ya. Mudah-mudahan pemirsa sekalian kita bisa bertemu kembali di dalam acara yang sama Mimbar Nurul Salam. Dan silakan Pak Ustadz berikan kesimpulannya sedikit ya, Jadi ibu-ibu sekalian, para hadirin di studio dan para pirsawan sekalian dimanapun berada, kebenaran itu sebenarnya hakikatnya ada langsung kehidupan. Siapa saja yang menegakkan kebenaran di dalam hidupnya, dia dijamin oleh Allah kehidupannya, keselamatannya di dunia maupun di akhirat dan dimuliakan hidupnya di dunia maupun sesudah meninggal dunia namanya masih disebut sebut maka juga disebut pahlawan dan kemudian yang kedua segala kesalahan, keboliman, kesesatan hakikatnya adalah lubang kubur kita sendiri hakikatnya adalah kematian siapa saja yang berbuat kedoliman kejahatan hakikatnya dia telah membunuh dirinya sendiri dia tidak ada kehormatan di muka bumi ini tidak ke, apalagi di hadapan Allah kelak oh. ini yang yang pertama yang kedua untuk menja, untuk mencapai suatu nilai dan kebenaran harus melalui proses pembiasaan sering diulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan tidak tidak berat lagi kemudian yang ketiga yang ketiga, untuk menyatakan kebenaran ini supaya tidak jadi fitnah perlu dicarikan waktu-waktu yang tepat, terus tempat yang tepat dengan cara yang tepat, metodologi yang bagus sehingga orang yang menerima kebenaran ini menerima dengan sepenuhnya dengan penuh ketulusan sehingga orang tersebut menjalankan kebenaran dengan baik bukan menjadi fitnah. Itu saja barangkali yang kita sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf dan apabila ada ada kesalahan dan sebagainya kamu mohon maaf kalau ada yang, yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala silakan silakan doa ya mari kita sama-sama mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar di dalam perjalanan hidup kita sekarang maupun akan datang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwaabal khairat wa abu abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah hmm. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma hmm. aslik ummata sayyidina Muhammad hmm. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al hayya'i minhum wal amrat. Rabbana ighfir lana wali li walidina warhamhum kama rabbawna sigara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna ulil muttaqina imama Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal mukasubah mukhalifata wa wal mihana ma minha wa ma min baladina Indonesia khasan buladani muslimina ama innaka ala kulli kodir qadir hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal ni'man nasir Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'anu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin silakan